Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah melanjutkan pelajaran kita dalam pembacaan kitab Al-Usul Al-Usul eh, yang yakin Masya Allah Ta'ala. Itu ilmu. Ya. Kaidraki an seperti pengetahuan tentang sesuatu yang sifatnya kul menyeluruh itu lebih besar atau lebih banyak daripada sebagian. Nah, ini kita sudah ketahui secara pasti tentunya. Nah. Wa anna niyata syartun fil ibadah. Demikian pula eh, pengetahuan bahwasanya niat itu adalah syarat dalam dalam ibadah. Nah, itu ilmu. Ya. Fa kharaja bi qaulina idrakus syai'i. Jadi beliau selanjutnya menjelaskan tentang definisi yang beliau sebut beliau sebutkan. Jadi kita sebutkan ulang. Ilmu itu adalah idrakus syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Pengetahuan terhadap sesuatu sesuai apa adanya, sesuai uh, faktanya dengan pengetahuan yang jaziman, dengan pengetahuan yang pasti alias yakin. Nah, keluar dari ucapan beliau idrakus syai' dari definisi yang beliau sebutkan, kata beliau, keluar dari ucapan kami idrakus syai' adalah adamul idraki bil kulliyati yaitu tidak adanya pengetahuan secara total wa yusamma al jahlul basit nah al, al, uh, al jahlul basit yakni uh, kebodohan yang ringan ya, bodoh yang ringan ya mislu ayus ayus ala seperti seorang yang ditanya mata kanat ghazwatu badarin nah kapan terjadinya perang Badar itu? Fayakul dia katakan la adri saya tidak tahu. Nah, wa kharaja kaulina dan keluar dari ucapan kami alama huwa alaihi. Alama huwa alaihi yaitu pengetahuan yang alama huwa alaihi pengetahuan pengetahuan yang sifatnya apa adanya atau sesuai dengan fakta kondisi atau sesuatu tersebut. Nah, keluar dari ucapan ini dari de definisi ini idrakuhu ala wajhin yukhalifu ma huwa alaihi keluar darinya adalah pengetahuan yang sifatnya ala wajhin yukhalifu ma huwa alaihi pengetahuan yang sifatnya menyelisihi fakta yang sebenarnya nah wa yusamma dan ini disebut sebagai al jahlul murakkabu ya bodoh murakkab bodoh pangkat dua bodoh kuadrat nah mithlu ayus Allah seperti orang yang ditanya, Mata kanat gozwatu badrin? Kapan terjadinya perang badar? Fayaqul, dia jawab, Fis sanati thalithati minal, hijri, minal hijrati. Perang badar itu terjadi pada eh, tahun ketiga hijriyah. Padahal perang badar tahun keberapa? Kedua hijriyah. Dia jawab tahun ketiga hijriyah. Yakin pula dia. Nah, ini orang seperti ini disebut sebagai orang yang bodoh murokkab. Sudah bodoh, tapi dia tidak tahu dirinya bodoh. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ya. Dan ini e, tentunya sangat berbahaya. Ikhwani wa akhwati fila rahimani wa rahimakumullah. Umpamanya kalau dia ditanya, kapan terjadinya e, orang eh, badar? Dia jawab tahun ketiga Hijriah. Kamu yakin? Iya, saya yakin kata dia. Saya yakin dengan saya yakin yakinnya. Apalagi kalau dia sampai bersumpah. Nah, ini berarti ya bodoh murokap, bodoh murokap. Nah, jadi ini banyak orang-orang seperti ini banyak. Udah bodoh, tapi dia tidak sadar dirinya, dirinya bodoh. Lebih parah lagi, dia bodoh, dia tidak sadar dirinya bodoh, tapi dia bilang, dia katakan dia dia dia ejek orang bodoh. Nah, ya jadi apa namanya lebih lebih parah lagi. Sudah tidak tahu, ya Kemudian dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Setelah itu dia katakan orang lain tidak tahu. Subhanallah. Nah, dan jahal eh, al-jahlul murakkab ini, ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah, ini sangat berbahaya dan sangat jelek akibatnya. Ya. Sisi bahayanya yang pertama, ya, karena kita sebagai seorang muslim itu dilarang untuk me melakukan sesuatu dengan kebodohan atau uh, melakukan sesuatu tanpa ilmu Nah, Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surah Al-Isra ayat 36. "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Jangan engkau e, bersikap terhadap sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu di dalamnya. Kalau kau tidak tahu ilmunya ya diam. Jawab e, wallahu alam atau dia jawab la adri. Nah, Masya Allah taala. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, orang yang jahil murakkab, ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah, itu dia bodoh terhadap kapasitas dirinya. Nah, dan dia tertipu dengan dirinya sendiri. Ya. Kalau jahlul basit, orang yang bodoh, eh, yang sifatnya basit, ringan, ya dia berhenti pada sesuatu yang dia tidak ketahui. Ya. Dan dia tidak bersikap terhadap sesuatu yang dia tidak punya ilmu di dalamnya. Berarti dia tahu kadar dirinya. Makanya biasanya orang-orang yang jahil basit ini, kalau ditanya dia katakan la ana la adri, saya tidak tahu atau dia katakan wallahu alam. Nah, masya Allah taala. Tapi kalau orang yang jahil jahil murakkab, maka dia akan menjawab ya dengan jawaban-jawaban yang bertentangan dengan dengan fakta. Nah, ini orang yang jahil murakkab. Ya. Masya Allah taala. Kemudian beliau lanjutkan wa kharaja biqaulina idrakan jaziman. Keluar dari uh, ucapan kami idrakan jaziman. Kata beliau <coughs> keluar dari ucapan kami idrakan jaziman, idrakus syai'i idrakan idrakan ghaira jazimin, yaitu pengetahuan jadi beliau sebutkan definisinya, ilmu itu adalah pengetahuan terhadap sesuatu sesuai apa adanya atau sesuai dengan fakta yang ada padanya, ya dengan pengetahuan yang pasti. Ya. Keluar darinya e, kata pengetahuan yang idrokan jaziman, pengetahuan yang pasti, keluar darinya kata beliau pengetahuan terhadap sesuatu yang sifatnya idrokan gaira jazim, pengetahuan yang tidak pasti. Nah, tidak ada kepastian dalamnya bihaitsu yahtamilu indahu ay yakuna ala ghairil wajhi alladhi adrakahu. Ya dari sisi ya, bisa jadi ada kemungkinan menurut dia ya dia berada di atas sesuatu yang uh, ghairul wajhi alladhi adrakahu. Nah, sesuatu yang dia tidak ketahui. Nah, fala yusamma dzalika ilman, maka yang seperti ini tidak disebut sebagai ilmu. Thumma intarajjaha indahu ahadul ihtimalaini farrajihu zonnun. wal marjuhu wal marjuhu wahmun. Nah, kemudian kita beliau kemudian kalau antara dua perkara ya, dua kemungkinan yang ada kalau rajih menurutnya satu perkara dan itu benar rajih dan itu yang benar maka disebut sebagai zon. wal marjuhu wahmun dan yang marjuh disebut waham nah wa intasawal amrani wa intasawal amrani fahuwa Tapi kalau kedua-duanya seimbang antara A dan B sama-sama seimbang bisa jadi A bisa jadi B maka ini disebut sebagai syak ragu. Nah, masya Allah taala. bihada kata beliau tabayyana anna ta'alluqal idraki bil asya'i kal ati. Nah, oleh karena itu tabayyana maka telah jelas bahwasanya ta'alluqul idraki ta'alluqal idraki anna ta'alluqal idraki bil asya'i kal ati ya, keterkaitan terhadap pengetahuan terhadap sesuatu itu seperti berikut kata beliau jadi beliau sebutkan jadi setelah beliau uh, jelaskan uh, definisi ilmu yang beliau sebutkan ya maka beliau sebutkan kesimpulannya pengetahuan terhadap satu perkara itu bertingkat-tingkat nah yang pertama disebut ilmun ya apa itu ilmun Ilmu itu adalah wahwa idraku syai'i alamahu alaihi idrakan jaziman. Pengetahuan terhadap sesuatu apa adanya, ini sesuai pada faktanya, ya dengan pengetahuan yang pasti. Ini ilmu yang paling ini paling tinggi. Di bawah ilmu namanya jahlun basit. Ya, kebodohan yang ringan. Wahwa adamul idraki bil kuliah itu ke, e, tidak adanya pengetahuan secara total. Jadi dia nggak tahu. Nah, nah, di bawah di bawahnya lagi yang ketiga jahlun murakkabun. Ya, bodoh kuadrat apa itu bodoh kuadrat? Wahwa idraku syai'i ala ala wajhin yukhalifu ma huwa alaihi. Yaitu pengetahuan terhadap sesuatu ya yang tidak sesuai dengan faktanya. Contoh tadi, ditanya kapan terjadinya perang badar, dia jawab tahun ketiga hijriah. Padahal perang badar terjadi pada tahun kedua hijriah. Nah, orang yang seperti ini, ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah, disebut sebagai jahal murakkab, jahal murakkab, bodoh kuadrat. Di bawah bodoh kuadrat ada namanya zonnun. Nah, zon itu adalah wahwa idraku syai'i mahtimali diddi merjuhin. Nah, mengetah pengetahuan terhadap sesuatu bersamaan dengan kemungkinan ya. ya. Lawan dari yang merjuh Bersama dengan kemungkinan yang merupakan lawan dari sesuatu yang marjuh, sesuatu yang tidak kuat. Contohnya begini, dhon itu begini. Ya. Ditanya tentang satu perkara, ya, jawabannya antara A dan B. Antara A dan B. Ya. Kalau menurut sangkaannya dia, ya, A ini yang roji di antara A dan B ini jawaban yang paling ya, ya, eh, jawaban yang benar adalah A. Dan ini menurut sangkaan terbesarnya. Ini disebut sebagai apa? dhon. Nah, yang tidak yang yang yang yang disebut sebagai roji, yang ini disebut yang B disebut sebagai marjuh. Ah, yang marjuh ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, lawan dari dhon. Lawan dari dhon. Ah, di bawah dhon yang kelima wahmun. Apa itu wahmun? Wa huwa idraku syai'i mahtimali diddin eh, mahtimali diddi rajihin. <coughs> pengetahuan terhadap sesuatu bersamaan dengan kemungkinan ya kemungkinan lawan dari sesuatu yang rojih ini tadi yang merujuk tadi ini antara A dan B ya antara A dan B dia pilih B jawabannya adalah B ya tapi bisa jadi A yang lebih benar nah, ini disebut sebagai apa wahmun nah kalau dia, dia pilih A karena memang itu yang rojih bersamaan dengan itu ada lawan yang lain tapi ini lawan ini marjuh disebut sebagai apa? Zon. Ini ketika terjadi keraguan ya, terhadap satu perkara. Nah, jadi zon lebih di atas, kemudian di bawahnya waham. Di bawah waham ada yang disebut dengan istilah syak, ragu. Apa itu syakkun? Wahuwa idraku syai'i mahtimali diddi musawin. Nah. Atau eh, mahtimali diddin rajihin ومع احتمال diddin musawin. Nah. kalau syak itu adalah pengetahuan terhadap sesuatu bersamaan dengan kemungkinan ya, lawannya itu sama dengan pengetahuan tersebut. Nah, jadi antara dia dia ditanya tentang suatu perkara jawabannya bisa jadi A, bisa jadi B. Dan itu seimbang, itu seimbang. Nah, tidak bisa dia pastikan A ataukah B. Jadi ada ada ada apa namanya? Uh, ihtimal dan ihtimal ini kemungkinan ini bisa jadi uh, apa namanya? dua-duanya benar sama, ada kesamaan dalam uh, ihtimalnya kemungkinan tersebut. Nah, jadi begitu. Jadi kalau ada dua dua dua perkara yang di di, di apa namanya? di diragukan ya. Kalau yang roji adalah A, merju adalah B, yang roji ini disebut zon, yang yang yang B ini disebut apa? Wahmun. Nah, kalau kedua-duanya sama, ya, kita tidak bisa membedakan atau seseorang tidak bisa membedakan antara A dan B, makanya disebut sebagai syakun, keraguan, ya karena ada kemungkinan ya, bisa A yang benar, bisa B yang benar dan uh, itu balance, ya seimbang. Nah, kemudian kita beliau, rahimahullah taala, aksamul ilmi. Ah, setelah beliau jelaskan definisi ilmu, beliau sebutkan aksamul ilmi, jenis-jenis jenis-jenis ilmu. Nah. Masya Allah Ta'ala. Kata beliau, yang kosimul ilm yang qasimul ilmu ila qismaini. Ya. doruriin wa nadhariyin. Ilmu itu <clears throat> terbagi menjadi menjadi dua. Ya, ilmu terbagi menjadi menjadi dua. Yang pertama ilmu doruri. Yang kedua ilmu nadhari. Ilmu terbagi berapa? Dua. Ada yang namanya ilmu doruri, ada yang namanya ilmu nazari. Tadi beliau sudah sebutkan di awal. Ya. Contoh, keseluruhan itu lebih baik, lebih banyak, lebih besar daripada apa? Setengah, sebagian. Kan begitu. Ya, berarti kita itu secara darurat, itu secara dorur ya, alias darurat kita sudah tahu yang namanya semua atau total keseluruhan itu lebih banyak daripada setengah kan begitu ya kalau ada kue ya satu kue total itu lebih banyak daripada kue itu dibelah dua jadi setengah nah kan begitu ya masya Allah taala nah, sekarang beliau jelaskan adapun nazari nanti akan beliau sebutkan juga yang pertama awalan fat doruriyu ilmu doruri itu adalah ma yakunu idrakul ma'lumi fihi doruriyan yaitu sesuatu yang pengetahuan tentang tentangnya tentang perkara tersebut sudah diketahui secara darurat secara pasti ya bihaitsu yattharru ilaihi min ghairi nadharin wal istidlalin yaitu sudah pasti padanya tanpa butuh nazar ya tidak perlu dicek tidak perlu ditinjau ulang dan tanpa pendalilan ya seperti kal ilmi bi annal kulla akbaru minal juz'i. Seperti keseluruhan ya itu lebih besar daripada sebagian. Keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian ini doruri nggak perlu nggak perlu di, ditinjau ulang lagi anggaplah ada uang satu juta ada uang satu juta satu juta ya, ada uang satu juta itu totalnya satu juta total satu juta tentu lebih banyak daripada juz Sebagiannya. Kalau sebagiannya 500 ribu, berarti 1 juta lebih besar daripada 500 ribu. Ini doruri, secara pasti, tanpa tanpa perlu dicek ulang lagi. Kan begitu. Nah, tanpa butuh pendalilan. Nggak perlu kita katakan, apa dalilnya antum? Kalau 1 juta itu lebih besar daripada 500 ribu. Nah, ini nggak perlu tanya seperti itu. Karena secara darurat sudah di, diketahui. Nah, dibikin pula kata beliau, wa annan haratun. dan bahwasanya api itu adalah panas. Ya, tidak perlu tinjau, ah enggak. Kita kalau api itu adalah kalau api itu panas ini perlu ditinjau ulang. Nah, coba diperiksa dulu, dicek dulu, benar enggak api itu panas? Nah, ini nggak perlu kita seperti itu. Kenapa? Karena memang secara daruri, eh, doruri, secara darurat kita tahu, ya, masya Allah taala, bahwasanya perkara tersebut, eh, api tersebut memang panas, ya. Kecuali ada dalil yang mengecualikan, seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dilemparkan ke dalam ke dalam api. Nah, jadi tidak butuh pembuktian. Ya mungkin bisa dikatakan eh, apa namanya? ilmu dorur ini sesuatu yang sifatnya aksioma. Ya, tidak di, tidak membutuhkan pembuktian sudah diketahui secara darurat. Nah, wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga beliau masukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasul Allah. Ya, secara darurat mereka sudah pasti tahu itu. Nah, Masya Allah Ta'ala. Iya. Ya, di sini beliau sebutkan ilmu darurat itu atau ilmu daruri itu adalah sesuatu yang tidak membutuhkan e, peninjauan ulang, pengecekan atau pendalilan. Dan dalam hal ini orang yang khusus ini ulama dan orang-orang yang awam itu bersyirikat di dalamnya. Artinya mereka sama-sama tahu itu. Seperti kewajiban sholat lima waktu, ya ini kalau ditinjau dari sisi kaum muslimin ya ini tidak perlu ditinjau ulang karena semua mereka pasti tahu itu nah sholat itu eh, sholat lima waktu itu wajib ya walaupun ada sebagian orang masih malas-malasan sholat atau meninggalkan sholat tapi mereka tahu sholat itu wajib nah mereka tahu sholat itu wajib nah masya Allah taala Ya, demikian pula di sini kata beliau ilmu bahwasanya sesuatu yang menyeluruh itu ya, total keseluruhan lebih besar daripada sebagian. Ini darurat ya tanpa butuh e, pengecekan peninjauan ulang itu sudah diketahui secara pasti. Demikian pula bahwasanya api itu lebih adalah panas dan juga salju ya es batu itu adalah dingin. Ini secara darurat e, telah diketahui. Nah, tidak butuh dalil, tidak butuh dicek ulang. Nah, berikutnya kata beliau, Thanian yang kedua, wan nadhari ilmu nadhari. Apa itu ilmu nadhari? Ma yahtaju ila nadharin wastidlalin. Sesuatu yang membutuhkan nadhar. Ya. Tinjauan, pengecekan ulang, ya. Butuh di di di, di apa namanya? E, diperiksa. Nah, butuh pendalilan. Contohnya apa? Kal ilmi wujubin niyati fis shalah. Ya. Seperti ilmu ya tentang wajibnya niat dalam sholat. Ilmu tentang wajibnya niat dalam dalam sholat. Nah, masya Allah taala. Iya. Kalau ada yang mengatakan apakah niat dalam sholat itu syarat eh, keabsahan sholat, kita katakan iya. Kita katakan iya. Lakin ilmuna bi annaha syartun lisihati laisa daruriyan. Akan tetapi kata beliau, ilmu kita ya, bahwasanya niat itu adalah syarat e, keabsahan salat itu bukan ilmu daruri. Ya. toru ilaihi al-insanu biduni nadharin wal istidalin. Bukan ilmu daruri, bukan ilmu darurat yang seorang hamba pasti tahu secara darurat tanpa mengecek, tanpa memeriksa dan tanpa pendalilan. Bukan seperti itu. Kalau e, ilmu tentang e, niat itu adalah syarat keabsahan salat. Bahkan kata beliau bal yahtaju ila nadharin wastidlalin. Bahkan itu butuh peninjauan, butuh pengecekan ya dan pendalilan. Walihada taqul walihada taqul oleh karena itu kita katakan liqaulin liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Ya. Niat itu adalah syarat keabsahan salat ya. Makanya engkau harus katakan liqaulin Nabi alaihi wasallam kada wa kada. Berdasarkan sabda Nabi alaihi wasallam begini dan begitu. Nah, jadi butuh apa? pendalilan, butuh peninjauan, butuh pengecekan. Nah, wakadal ilmu wakadal ilmu بوجوب المضمض بوجوب المضمضة والاستنشاق wal istinshaqi nah, nah, li'annahu yahtaju ila nadhrin wastidlalin. Demikian pula ilmu tentang wajibnya madmadah wal istinshaq berkumur-kumur ya, dan menghirup air e, ke hidung. Itu ilmu nadhari kata beliau. Kenapa? Karena membutuhkan nazar, peninjauan ulang, pengecekan dan istidlal dan pendalilan. Nah, banyak orang yang nggak tahu kalau berkumur-kumur itu wajib umpamanya. Nah, karena butuh apa? <coughs> butuh peninjauan. Ya kalau dia nggak belajar dia nggak tahu. <coughs> nah, masya Allah taala. Ya seperti uh, contoh yang sekarang lagi viral, ya hadis tentang 15 eh, Ramadan akan terjadi huru hara dan segala macamnya. Itu hadis palsu. Nah, sekarang pertanyaannya, ilmu bahwasanya itu adalah hadis palsu. Sifatnya doruri atau nazari? Nazari. Kan begitu, bukan doruri. Ya, jadi butuh peninjauan, butuh pengecekan. Seorang seseorang nggak nggak mungkin dia langsung tahu, oh secara pasti dia tahu ini palsu. Enggak, dia nggak tahu. Dia akan tahu setelah apa? Setelah dia cek, setelah dia tinjau, setelah dia baca kalam ulama, ucapan para oh ternyata hadisnya hadis palsu. Nah, kan begitu. Ya. Nah, kalau sudah kita tahu itu adalah hadis palsu, maka nggak boleh kita beramal dengannya. Ya, nggak boleh kita beramal dengannya. Ya. Kalau kita sudah tahu itu hadis palsu, ya, haram bagi seorang muslim untuk mengamalkannya. Apalagi kalau dia katakan itu adalah sabda Nabi. Ya akan terjadi ini begitu kemudian eh, apa namanya buat heboh kemudian menakut-nakuti masyarakat terjadi uh, dukhon tanggal 15 Ramadan ini apa namanya tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Nah, apalagi kalau dia sudah tahu itu hadis pal hadis palsu. Nah, karena ini berbahaya. Kalau kita menyandarkan sesuatu orang yang sengaja menyebarkan dia sudah tahu ya, maka <clears throat> masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Man kadzib man kadzaba man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia, dia siapkan tempat duduknya dalam dalam api neraka. Nah. Masya Allah taala. Ini enggak sembarangan dia berdusta atas Nabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang menjadi inti pertanyaan kita, apakah pengetahuan ilmu tentang uh, palsunya hadis tentang 15 Ramadan terjadi huru hara tersebut atau dukhon tersebut uh, ilmu nadhari atau doruri ya kita jawab itu adalah ilmu nadhari karena butuh peng, uh, pengecekan butuh peninjauan ya butuh uh, apa namanya ditinjau ulang dan seterusnya dan butuh pendalilan butuh pendalilan ini uh, perbedaan antara ilmu uh, nadhari dan ilmu uh, ilmu daruri dan ilmu nadhari nah masya Allah taala demikian pula kata beliau ya hukmul mashi al Khufaini fil gus fil fil gusli minal jadabah nah, dibikin pula hukum uh, mengusap di atas khuf ya ketika mandi janabah ini ilmu nazari juga ya, ilmu nazari bukan ilmu daruri ya Fa'in kila, kalau ada yang mengatakan, ma faidatu ilmina bi annal ilma yang qasimu ila qismaini. Ini disebutkan sebutkan faedahnya. Di matanya nggak ada. Ya, ini beliau sebutkan di, di syarahnya, penjelasannya. Nah, sudah kita sebutkan ya dahulu e, matan atau isi dari kitab Al-Usul min Ilmi Usul ini ringkasan. Eh, kurang lebih 101 atau 103 halaman e, beserta daftar isinya. Nah, dan kitab ini disyarah sendiri langsung oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ya. Itu Eh, total halamannya 781 halaman beserta dengan daftar isinya. Ada yang lebih ringan, lebih tipis dari ini yaitu Syarah Al-Usul min Al-Usul karya Syekhuna eh, Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syatsri hafizahullah taala. Nah. Baik, kata beliau rahimahullah, kalau ada yang tanya, ada yang berkata, apa faedahnya kita mengetahui ilmu itu terbagi menjadi dua? Ada ilmu nazari, ada ilmu daruri, ada ilmu nadhari. Naqul kita katakan li'anna al-'ilma li'anna al-'ilma al-'ilma daruriyah la yumkinu inkaruhu. Wa 'ilmun wal 'ilmun nadhari wal 'ilmun nadhari yumkinu inkaruhu. Ilmu daruri itu ilmu yang darurat itu sifat yang sifatnya darurat itu tidak mungkin bisa diingkari ya sedangkan ilmu nazari ya, yumkinu ingkaruhu bisa bisa bisa jadi ada kemungkinan terjadi pengingkaran di dalamnya. Nah, Walihada oleh karena itu yahtaju mudda'iha mudda'ihi ila isbatihi dalil. Oleh karena itu seorang yang mengklaimnya itu membutuhkan ya dalil dalam menetapkannya. Ya. Seperti tadi ya, kita katakan eh, niat adalah syarat keabsahan salat. Kita sebagai mudai kita yang menetapkan demikian, kita yang mengklaim bahwasanya niat adalah syarat keabsahan sholat. Maka butuh apa? Butuh dalil. Ya, butuh butuh dalil. Nah, hatta innal fuqaha ah, rahimahumullah qalu innama yu'lamu bid-darurati min dinil islami inkaruhu kufrun kal ilmi biwujubi sholawati wa tahrimil khamri wazina, warriba, wanah nahwi Nah, bahkan ya sampai-sampai sebagian atau sungguhnya para fuqaha rahimahumullah, mereka mengatakan sesuatu yang diketahui secara pasti, secara darurat min dinil Islam, dalam agama Islam, ingkaruhu kufrun, mengingkarinya adalah kekufuran. Ya, seperti kal ilmi biwujubis solawati, seperti ilmu tentang wajibnya sholat lima waktu. Nah, ini orang yang mengingkari sholat lima waktu itu ya bisa bisa kufur dia, bisa bisa kufur. Demikian pula wa mulham khamri wa zina wa riba. Demikian pula pengharaman khamar, pengharaman zina, pengharaman riba atau yang semisal dengannya. Ya, ini diketahui secara pasti dalam agama kita secara darurat, maka siapa yang mengingkarinya bisa kafir keluar dari keluar dari Islam. Nah, masya Allah taala. Taib. Ya, ini yang di sampaikan oleh pengarang rahimahullah taala mudah-mudahan bermanfaat ya ya walaupun sedikit nggak apa-apa yang penting eh, kita bisa lanjut istiqomah eh, terus menerus insyaallah taala ya mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua dan berikutnya insyaallah kita akan masuk dalam pembahasan pembahasan al-kalam nah perkataan ya yang akan beliau sebutkan nanti definisinya insyaallah taala Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon dan berdoa kepada Allah semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita.